sebuah serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyer cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsem cap bebek. Sabda Pandita Ratu. hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas. Rasanya, uh, pusing aku. Rasa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 dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. seri ke-726 ini dengan para pemain Aris sebagai Pamekatsi, Norman sebagai Badrawati, Lanti sebagai Haning Mangesti, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Naryo sebagai Kidemang, Herman sebagai Kiai Pangon, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Pepe. Rasa apanya? Rasa panasnya <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau Jabret Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau cabetet. Balsem hijau cabetet produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sesanti merasa senang karena ternyata Badrawati bersikap ramah dan terbuka kepadanya. Sesanti bergegas kembali ke dapur dan menceritakan kepada kakak dan ibunya. Dengan minuman wedang jahe hangat, Sesanti dan bahkan dengan Mangesti menemui bocah itu. Sesanti dan Mangesti tersenyum melihat Badrawati makan dan minum dengan lahap. Habiskan saja, Adi. Kalau masih kurang, nanti aku buatkan lagi. Terima kasih, Kang Bo. Meski mulut ini terlampau bernafsu, akan tetapi perut tetap juga ada batasnya. Jika masih juga dipaksakan untuk diisi, justru akan menjadi sebah. Udang jahe ini siapa yang membuatnya? Kenapa? Rasanya lezat sekali. <laughs> aku kira wedang jahe dimanapun ya seperti itu, Adi Badrawati. Tetapi yang ini rasanya lain. Lega rasanya di badan mampu membuat tubuh menjadi hangat. Rasa kantuk pun kemudian hilang. Kantuk yang tadi menganduli kepalaku sekarang entah pergi kemana. Perginya tanpa pamit lagi. <laughs> Wedang jahe itu menjadi enak, mungkin karena udara dingin. Uh, kalau makanan ini, tentu Kang Boman mesti yang membuatnya bukan? Kau tahu juga namaku Adi Badrawati? Banyak yang sudah aku ketahui. Walaupun aku datang di padukuhan puring ini Beberapa saat yang lalu, padukuhan ini bernama kerajaan bukan? Iya, benar. Padukuhan kerajaan ini merupakan padukuhan induk dari beberapa padukuhan yang lain yang ada di sebuah kademangan. Kademangan Puring ini dipimpin oleh seorang demang yang mempunyai anak gadis bernama Nirayung dan secara pribadi hubungan antara Ki Demang dengan orang tua Kangbo kurang begitu bagus. Benarkah demikian? Ya, tidak salah Adi Badrawati. Dan aku tidak merasa heran kau cukup banyak tahu tentang kedemangan kami. Uh, mengapa Kang Bo tidak merasa heran? Karena kau bocah yang luar biasa. Suara cambukmu tadi sempat membuat jantungku goyah dan nyaris lepas dari ikatan otot-ototnya. Ah, terima kasih. Pujian Kang Bo menunjukkan hatiku. Namun demikian, Meski aku cukup banyak mengetahui keadaan padukuhan ini, ada satu hal yang aku tak tahu atau tak bisa menebak mencari jawabnya. Tentang apa, Adi? Misalnya, mengapa Ki Demang itu tidak begitu menyukai Kiai Pangon? Apakah ada sesuatu? Kau sangat berkeinginan mengetahui jawabnya? Uh, rasa penasaran itu baru terpuasi kalau sudah didapat jawabannya. Rasa-rasanya Sedari aku masih anak-anak, hubungan ayah dan Kidemang memang tidak begitu baik. Bukankah demikian, Sesanti? Benar, Kang Bo. Sayang sekali Adi Badrawati, kami tidak tahu Tidak apa Kang Bu, namun yang penting mulai saat ini kelihatannya sikap Ki Demang telah berubah. Sebuah peristiwa yang mengejutkan telah menjadi pengalaman yang baik dan mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh Ki Demang. Orang tua mana yang bisa menerima anak gadisnya celaka? Bukankah demikian Kang Bu? Iya, benar Adi Badrawati. Dan aku pikir kami semua merasa berhutang budi kepadamu. Kau masih anak-anak Umurmu mungkin belum ada 12 hingga 13 tahun. Akan tetapi kau, <laughs> ya, ayah mengatakan kau sakti mandraguna. <sighs> Itu terlampau berlebihan, Kang Bo. Benar pamanmuka orang itu, Adi? <laughs> orang yang mana? Banyak orang di sana, Kang Bo. <laughs> Maksudku yang kau panggil dengan sebutan lare angon? Ah, eh, iya. Iya memang pamanku. Adik dari ibuku yang telah tidak ada. Pamankulah yang selama ini telah menjadi pengganti orang tuaku. Kemana-mana, aku selalu mengikutinya. Kalau aku bersalah, pamanku tentu mengeraiku habis-habisan. Ah, aku lihat pamanmu sebenarnya tidak galak. Kepada orang lain memang tidak galak. Akan tetapi, hanya kepadaku. Kepadaku galaknya bukan main. Kalau penyakitnya yang satu itu sudah kumat, aku benar-benar kewalahan. Tetapi bukankah kau berilmu tinggi? Kau bisa melawan pamanmu? Eh, kau ini bagaimana sesanti? <laughs> kau mengajari bocah untuk berani kepada pamannya? <laughs> Bukan itu maksudku, Kang Bo. Karena ia pamanku, maka aku memang harus menurut kepadanya. Pernah pada suatu ketika aku mencoba melawannya. Namun, pamanku itu menghajarku hingga babak belur. Dengan ilmu kanuragan yang kau miliki, bukankah kau bisa melawannya? Pamanku mempunyai ilmu kanuragan yang jauh melebihi ilmuku. Paman Muka yang mengajarimu ilmu berkelahi Badrawati? Benar, ia pamanku. Sekaligus pula ia guruku. Ia masih muda? Iya, pamanku memang masih muda dan tampan. <laughs> Besok kalau aku sudah dewasa, aku juga akan menjadi pemuda yang tampan. Bahkan lebih tampan dari pamanku. <laughs> Paman Nare Angon bertubuh kurus seperti orang yang kurang makan. Besok aku tidak. Aku harus berbadan tegap dan gagah. Dan karena itu, besok aku akan disukai gadis-gadis. <laughs> Kau sudah membayangkan seorang gadis, Badrawati? Paling tidak, aku lebih senang berbicara dengan kamu berdua daripada dengan pamanku itu. <laughs> Pamanmu sudah berputra berapa, Ade? Anak? Iya. Nah. Pamanku belum beristri. Dia tak mempunyai anak. Menilik umurnya, pamanmu itu sudah waktunya beristri Mengapa ia masih menyendiri? Hatinya terluka. Uh, uh, terluka bagaimana, Adi? Dulu, pamanku itu sudah menjalin hubungan senang. Menyenangi dengan seorang janda. Seorang janda? Benar, Bibi. Seorang janda yang cantik dan beranak satu. Seandainya saja paman Angon itu benar-benar menjadi suaminya, maka paman tak perlu bersusah payah. Paman langsung mempunyai seorang anak. Lalu apa yang menyebabkan hubungan mereka gagal? Karena Paman Lare Ango memergoki janda kekasihnya itu menjalin hubungan dengan orang lain. Pamanku terpukul. Perasaannya retak. Apa nama perasaan retak? Karena hal semacam itu, Kang Bu. <laughs> Patah hati? Iya, pamanku hatinya pernah patah. kasian Benar. Sebenarnya, pamanku itu memang orang yang paling malang di dunia ini. kasian memang. Rasa-rasanya tidak ada orang yang bernasib lebih malang dari Paman Lare Angon. Seharusnya ia melupakan peristiwa itu dan kemudian berpikir untuk memulai kembali. Kegagalan tak harus menyebabkan seseorang menjadi putus asa. Bukankah demikian, Badrawati? Itu sebuah nasihat yang sangat berharga, Kang Bo. Aku akan menyampaikan nasihat itu kepada pamanku, Kang Bo. Uh, eh, akan tetapi, akan lebih baik lagi kalau Kang Bos sendiri yang menyampaikan kepadanya. Siapa tahu? Siapa tahu bagaimana? Siapa tahu pamanku akan tertegun berlama-lama saat memandang Bos. Ah, kau ini adik sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyer Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala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 perbincangan antara Badrawati, Mangesti, dan Sesanti masih terus berlangsung. Sedemikian larutnya mereka berbicara, sehingga tidak tahu bahwa telah terjadi sesuatu pada tubuh Pamekasi, sang pemetik kembang berambut putih yang tergeletak di sebuah sudut. Kehangatan telah mengalir di tubuh yang semula sudah tak bernapas itu, merangsang jantungnya untuk mulai berdetak meski perlahan Bahkan paru-parunya pun mulai memompa diri, menghisap udara. Di ruangan dalam, Kidemang Puring merasa telah tiba waktunya untuk mengeluarkan isi hatinya. sebenarnya lah apa yang terjadi malam ini telah membuka mataku. Selama ini aku terlampau angkuh. Sebagian orang mengatakan aku adalah seorang demang yang sombong. Aku hanya bisa bergaul dan dekat dengan orang-orang yang tertentu saja. Rakyat Kademangan ini, terutama mereka yang hidupnya serba kekurangan, mengatakan aku adalah seorang demang yang tidak begitu memperhatikan nasib mereka. Selama ini, aku merasa acuh terhadap tuduhan dan gugatan itu. Sebagai seorang demang, aku terlampau larut dalam urusan pribadiku sendiri. Aku sibuk dengan tanah bengkok dan kelangenan. Aku tak begitu memperhatikan kewajiban yang harus aku lakukan sebagai seorang demang. Apa yang menimpa anakku membuatku yang selama ini seperti tidur kemudian terbangun membuat mataku yang selama ini terpejam kemudian melek naifnya. Nasib yang sangat buruk menimpa anak gadisku Nirayung. Kepada anak gadisku sendiri, aku tidak mampu memberikan pengayoman. Apalagi kepada segenap rakyatku di kademangan puring ini. Saat ini aku merasa betapa tingginya kedudukanku sebagai seorang demang. Namun kemudian, mataku terbuka bahwa oh, sebagai demang, aku tidak banyak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Kiai, aku ingin menyerahkan jabatanku ini kepada Kiai Pangon. Aku berharap kau bersedia menerimanya. Gitu, Bang. Bagaimana, Kiai? Aku aku tidak bisa menerima jabatan itu. Aku menyerahkan jabatan ini dengan ikhlas karena aku kemudian tahu kau lebih memperhatikan orang lain, lebih mendahulukan orang lain daripada aku. Gitu, Kidemang, kau tidak bisa menyerahkan jabatanmu begitu saja. Jabatan demang merupakan jabatan yang tidak boleh diberikan kepada orang lain, seperti semudah memberikan seekor kuda atau apapun yang bersifat kebendaan. Untuk menjadi demang, diperlukan beberapa persyaratan khusus. Di beberapa tempat di pesisir Jawa, jabatan demang bahkan dipangku secara turun-temurun. Di beberapa tempat yang lain, Jabatan Demang diperebutkan dengan memilih beberapa orang jago. Aku sekedar mengingatkan kepadamu, Ki Demang, bahwa kau tidak boleh menyerahkan jabatanmu begitu saja. Yang berhak menyerahkan jabatan itu bukan kau. Akan tetapi tidak bisa meninggalkan mufakat musyawarah. Di samping itu, tidak pernah terbersit cuil kecil pun di dalam hatiku untuk memiliki atau milik terhadap jabatan itu kita mah sama sekali tidak. Aku lebih senang menjadi pangon daripada menjadi seorang teman. Kiai tidak bersedia menerimanya. Tidak. Aku tidak mungkin menerimanya. Aku telah melakukan suatu kesia-siaan jika aku tetap menjabat sebagai demang. Belum dan tidak ditebak. Aku katakan belum karena kau masih belum berbuat. Dan aku mengatakan tidak karena kau juga belum melakukan sesuatu. Kitemang, apa yang terjadi ini membuka matamu dan sekaligus membuka mata kita semuanya. Menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Selama ini ada ketidak atau kekurang rukunan di antara pedukuan-pedukuan. Persaingan yang tidak sehat dan sia-sia. Ketika kemudian dibenturkan pada keadaan tak terduga, yaitu dengan munculnya orang yang berambut putih itu, kita baru menyadari bahwa untuk menghadapi bahaya apapun, jawabannya hanya satu, yaitu kerukunan. Jika kita rukun dan bersatu, maka keadaan apapun sulitnya akan bisa kita hadapi. Naifnya Kiai Selama ini sikapku bahkan tidak mendorong ke arah itu, Kiai. Jika Ki merasa demikian, ya itu bagus. Itu merupakan sebuah pengakuan untuk bawa sendiri. Nah, dengan demikian, Ki segera dapat mengubah sikap. Kiai, aku bersungguh-sungguh. Aku minta... Jangan, Ki Tidak baik kau melakukan hal itu dalam keadaan semacam ini. Tetapi aku sendiri merasa tidak pantas. Kalaulah demikian, maka segeralah mengadakan perubahan-perubahan gitu, Mang. Aku yakin segenap penduduk masih membutuhkan Kitemang gitu, untuk memimpin Katemangan Puring ini. Jika aku tetap merasa tidak mampu, janganlah merasa seperti itu, Toki dan seandainya kau tetap pada pendirianmu, kau harus mengundang sebuah pertemuan dan membicarakannya. Aku sendiri secara pribadi menyarankan agar kau tetap pada jabatanmu itu sekarang. Padrawati dan Mangesti serta Sesanti yang sibuk membicarakan berbagai hal, maka demikian juga dengan Lare Angon yang berada di ruangan dalam. Lare Angon ikut memberikan wawasan dan pendapatnya, sehingga tak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Pamagasi. Tubuh yang semula tak bergerak itu mulai menunjukkan tanda-tanda kembalinya kehidupan. Dadanya mulai mengombak perlahan, Kekuatan yang berasal dari Raja Kalacakra di telapak tangan kanannya itu mengalir menyusup segenap aliran darahnya. Jantungnya pun mulai memompa diri. sebuah pendapat. Ada beberapa orang yang aku dengar berbicara. Akan tetapi, aku tidak melihat siapa mereka. Kaki dan tanganku terikat erat sekali. Terikat pula pada sebuah tiang. Ah, hmm, bocah itu, bocah kecil itu. Ia mengayunkan cambuknya menyongsong dadaku. Sebuah guncangan yang sangat berat serasa meremuk jantungku. Ah, lamat-lamat aku seperti mendengar suara bocah itu. Berbicara riang dengan suara perempuan. Hmm, keparat. Rupanya bocah tengik itu berhasil mengalahkan aku. Dan aku diikat seperti binatang. Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau. Cabai Balsam hijau cat betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cat betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau cabete. Balsem hijau cap betet. produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Pamekasih? Dan bagaimana pula dengan Badrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.